Setelah matinya Abu Talib pelindung utama bagi Nabi Muhammad SAW dari pihak keluarga dan wafatnya Khadijah bintu Khuwailid orang yang selama ini mendampingi beliau sebagai istri dan membangkitkan semangat beliau ketika sedang menurun semangat itu meringankan beban mental yang beliau alami dan wafatnya Khadijah juga menjadi pukulan yang berat bagi perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pukulan demi pukulan dialami oleh beliau dalam menjalankan misi perjuangan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada beliau kemudian dengan matinya benteng-benteng keluarga maka beliau semakin mendapat tekanan dari Quraisy beliau semakin terpojok karena praktis sudah tidak ada lagi benteng keluarga bagi perlindungan dakwah yang beliau lancarkan. Begitulah Allah menakdirkan segala peristiwa dengan hikmahnya yang maha sempurna yaitu untuk mendidik nabinya agar nabinya benar-benar hanya bersandar kepada pertolongan Allah agar bersih pikiran dan keyakinan beliau dalam menjalankan perjuangan ini. Maka beliau pun berusaha untuk mencari pendukung lain daripada dakwah ini. Diterangkan oleh Syekh Zaid Al-Madkhali Hafizahullah Wa marratan dhahaba ila ta'ifi Pernah Beliau berangkat ke Taif Yad'uhum ila nusratihi Yang menyeru agar mereka menjadi pembela dakwah beliau. Yad'uhum ila nusratihi hatta yuballigha risalata rabbih. Yang beliau menyeru kepada penduduk Taif, Bani Taqif agar mau menjadi pembela dakwah beliau sehingga beliau bisa menyampaikan misi dakwah dari Tuhannya. Fa'au'azu ila sibyanihim wa sufahaihim Jawaban orang-orang Zaqif Penduduk Taif ialah Au'azu mereka memobilisir anak-anak kecil dan orang-orang bodoh fawaqafu lahu ala janbatai tariq mereka anak-anak kecil dan orang-orang bodoh itu dikerahkan oleh para pimpinan suku Bani Zaqif untuk waqafulahu untuk berdiri dalam menghadap menghadang Nabi Muhammad SAW ala janbat ala janbatai tarik di dua sisi jalan yarmunahum bil hijab mereka melempari Nabi dengan batu hatta adamu akibaihi sehingga mereka adamu mencucurkan darah kedua mata kaki beliau wa ajazuhu anis sehingga mereka pun bisa melumpuhkan beliau untuk terus berjalan falam yakul illa khaira beliau tidak mengucapkan apa-apa atas tindakan penduduk Taif itu kecuali kebaikan wa idza aradallahu amran dan apabila Allah menghendaki terjadinya satu perkara hayya asbabah Allah menyiapkan sebab-sebab untuk terjadinya perkara itu wa fataha abwabah dan Allah bukakan pintu-pintunya faja'a ba'da dalika maka datanglah setelah itu Setelah pukulan berikutnya yang dialami oleh beliau Yaitu pukulan dari penduduk Taif Pukulan yang sangat pahit Dan sangat menyakitkan di mana beliau diusir dengan eh, dengan hina dan disakiti serta dilukai sementara kaumnya yaitu Bani Hashim semakin lemah semangatnya di dalam membela beliau setelah wafatnya Abu Talib maka di saat kesedihan yang berat ini diceritakan bahwa beliau hijrah uh, beliau Isra Mi'raj dibawa oleh Allah ke langit ketujuh dihibur hatinya dibesarkan hatinya bertemu Allah dan dengan demikian keyakinan beliau bertambah kuat sehingga pukulan demi pukulan itu dapat ditangkis dengan besar hati beliau melihat keagungan dan kemuliaan Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa besar beliau alami di saat kaumnya dalam puncak kedurhakaan, dalam puncak pemboikotan dan keingkaran terhadap apa yang beliau bawa. Dalam sehat, dalam semalam beliau dibawa pergi oleh Jibril alaihi salam dari Mekah ke Baitul Maqdis dan dari Baitul Maqdis ke langit ketujuh sampai bertemu Allah di Sidratul Muntaha kemudian turun kembali ke Baitul Maqdis dan dari Baitul Maqdis pulang kembali ke Mekah sebelum fajar telah sampai kembali di Mekah peristiwa yang dahsyat ini diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya di saat umatnya pun dalam puncak kedurhakaan dan keingkaran kepada beliau. Masya Allah. Tetapi karena memang beliau membawa risalah dakwah ini dari Allah keadaan yang bagaimanapun beliau laksanakan perintah Allah itu dan disampaikanlah berita itu maka ini semakin dahsyat membuat semakin dahsyatnya keingkaran kaumnya terhadap beliau sampai diberitakan beberapa orang sempat murtad keluar dan kembali dari Islam setelah sebelumnya beriman karena peristiwa Isra Meraj tersebut tetapi beliau tidak peduli dengan itu semua karena memang beliau bukanlah untuk mencari pengikut tetapi beliau hanya sebatas menjalankan perintah Allah untuk berdakwah dan terus disampaikan semua yang Allah perintahkan untuk disampaikan. Hmm. Allah menghendaki dengan semua itu untuk mendidik Rasulnya untuk memberikan kenyataan memberitahukan tentang kenyataan bahwa manusia itu apabila telah disesatkan oleh Allah maka bagaimanapun juga kamu tidak akan bisa untuk mengajaknya kepada kebenaran. Juga kenyataan bahwa siapa siapakah yang dipilih oleh Allah untuk menerima dakwah ini dan siapa pula yang dipilih oleh Allah untuk menolak dakwah ini semuanya sudah pasti. Kadang-kadang beliau mengharap si fulan dan si fulan untuk membela dakwahku. Suku ini dan suku itu yang membela dakwahku. Tapi ternyata yang diduga akan membela dakwah beliau justru menjadi penentang berat dakwah beliau si Fulan dan si Alan yang sama sekali tidak diperhitungkan oleh beliau akan menjadi pembela dakwah beliau suku ini dan suku itu yang sama sekali tidak diperhitungkan oleh beliau untuk menjadi pembela dakwah beliau justru ditampilkan oleh Allah untuk menjadi pembela-pembela beliau. Begitulah pendidikan Allah kepada Rasulnya. Dan inilah yang dikatakan oleh Allah Ada dabani eh, Ini yang dikatakan oleh Rasulullah Ada dabani Rabbi Fa'ahsana takdibi Tuhanku telah mendidik aku dengan sebaik-baik pendidikan. Ikhwani fiddin azakumullah Begitulah Allah menghendaki Ketika ingin menampilkan sosok pribadi yang menang yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam Allah takdirkan berbagai peristiwa-peristiwa baik mengenai beliau, menerpa beliau, menghantam beliau. Dan di saat keterjepitan, kepahitan yang dahsyat, di saat itu Faja'a ba'da dalika Wabdul Madinah datanglah setelah itu wafdul Madinah serombongan utusan dari Madinah untuk menyatakan dukungan kepada beliau orang Madinah sama sekali tidak diperhitungkan oleh beliau akan bisa membela dan mengawal perjuangan dakwah ini yang diperhitungkan oleh beliau dan diharapkan oleh beliau untuk mengawal membela dakwah ini adalah orang Quraisy. Kemudian Bani Bakr juga diharapkan oleh beliau untuk mengawal beliau dalam perjuangan ini karena beliau sendiri menyusu dari ibu susu Bani Bakr yaitu Halimah As-Sa'diyah Bani Sa'ad yang Bani Sa'ad ini adalah salah satu pecahan daripada suku-suku Bani Bakr ternyata gagal dari Quraisy, gagal dari Bani Bakar. Kemudian beliau berharap Bani Taqif yang di Taif juga ini suku yang besar dan kaya raya. Beliau mendekati mereka, mendakwai mereka, mengajak mereka untuk menjadi pembela dakwah ini, pengawal dakwah ini. Juga beliau tidak mendapatkan apa yang diharapkan tiba-tiba muncul dari Madinah serombongan orang putusan dari Madinah wa kanu sab'ina dan mereka itu ada 70 orang pria قدموا alaih fil musim mereka 70 itu menghadap Rasul di musim haji di musim haji seluruh qabail Arab berangkat untuk menunaikan haji di Mekah maka 70 orang ini ikut dalam rombongan jamaah haji Madinah yaitu suku-suku yang ada di Madinah Aus dan Khazraj padahal dari suku Khazraj suku terbesar di Madinah itu ada akhwal saudara-saudara ibunya Abdul Muttalib ibunya kakek beliau yang ada di sana yaitu Bani Najjar Abdul Muttalib lahir di kampung Bani Najjar karena ibunya Abdul Muttalib Bani Najjar karena itu Bani Najjar ini dikatakan sebagai akhwal Rasulullah adalah saudara-saudara ibu Rasulullah maksudnya ibu kakek Rasulullah ini sama sekali tidak diperhitungkan oleh beliau karena itu beliau sama sekali tidak berpikir untuk berangkat ke Madinah seperti beliau berangkat ke Taif untuk minta dukungan terhadap dakwah itu. Begitulah Allah mengirimkan bala bantuan kepada kekasihnya dari arah yang sama sekali tidak diperhitungkan dari Madinah ya Fawa'aduhu indal aqabati 70 orang ini Akhirnya membuat janji untuk ketemu Di tempat yang namanya Al-Aqabah Di Mekah Wabaya'uhu ala sam'i wa ta'ati fin nasyati wal kasli dan mereka menyatakan bayat kesetiaan kepada Nabi untuk mendengar dan taat kepada Nabi inna wal dalam keadaan senang maupun dalam keadaan malas dalam keadaan semangat ataupun dalam keadaan malas wan nafaqati fil usri wal yusri dan juga menyatakan bayat untuk memberi belanja mendanai perjuangan dakwah fil usri wal yusri dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan mudah wa alal amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkari dan juga beliau mengambil baiat 70 orang ini untuk menjalankan misi perjuangan al-amru bil ma'ruf menyeru manusia kepada kebaikan nahyu anil mungkar untuk mencegah manusia dari kemungkaran kemudian juga isi daripada bayat beliau bayat yang diberikan kepada beliau oleh 70 orang itu wa ala alla yakhafu fillahi laumata laim Masya Allah Untuk tidak takut Cercaan si pencerca Di dalam perjuangan di jalan Allah Luar biasa Ya Walan nusratil haqqati Dan juga dalam bayat itu isinya ialah menyatakan janji untuk nusrah, memberikan pembelaan yang hakoh yang sebenarnya. Walahumul jannah. Kalau mereka mau berbayat dengan ini dan menjalankan semua bayat itu, janji itu, mereka dapat surga. qabilu dzalika muqtabitin mereka menerima semuanya itu muqtabitin dengan penuh semangat penuh uh, apa kesenangan penuh dengan kegembiraan menerima janji itu dan mereka pun bayar ketika terjadi bayat itu iblis melihat langsung iblis teriak memberitakan kepada kaum musyrikin Quraisy Muhammad membentuk pasukan untuk mengkebur kalian di Aqabah maka berlarianlah orang-orang Quraisy menuju kepada rombongan Madinah dan orang-orang Madinah, orang Arab, orang Arab Madinah dimarahi dengan keras oleh tokoh-tokoh Quraisy. Kenapa kalian? Katanya membaiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam katanya orang-orang Madinah musyrikin Madinah yang tentunya tidak tahu sebab 70 orang itu keluar dari rombongannya dari kemah-kemah rombongannya tengah malam dengan sembunyi-sembunyi katanya musyrikin kami dapati semua rombongan kami lengkap ketika pagi hari mana mungkin itu terjadi masa kami membayar Muhammad si tukang sihir itu katanya mereka katanya pimpinan rombongan nggak ada itu ini kami dapat berita demikian nggak ada ini semua rombongan lengkap ada pada kami ah iblis gagal untuk mengacaukan nah, jalannya skenario Allah untuk menumbuhkan atau membentangkan jalan kemenangan bagi Rasulnya. Bayat orang-orang Madinah itu menemui Rasul <coughs> menemui Rasul di Aqabah Sedangkan Nabi kita waktu itu diantarkan oleh paman beliau yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Waktu itu Abbas masih musyrik, belum masuk Islam. Tapi mendampingi keponakannya karena semangat pembelaan keluarga semata-mata. Kata Abbas bin Abdul Muttalib, Ya ahla Yatrib, wahai penduduk Yatrib, Ketahuilah bahwa keponakanku ini kami bela mati-matian menghadapi kaumnya. Kalau memang kalian siap untuk membela beliau ini, kami akan lepaskan beliau untuk di bawah perlindungan kalian. Tetapi kalau kalian setengah-setengah, gak usah kalian membela keponakanku ini. Kemudian setelah Abbas bin Abdul Muttalib pidato, kemudian Nabi tampil menjelaskan isi bayat yang akan beliau perintahkan untuk dilakukan itu sebagaimana yang tadi disebutkan itu mereka semuanya menyatakan siap sampai titik darah penghabisan untuk membela beliau maka mereka pun dilepas oleh Abbas bin Abdul Muttalib untuk bayar dan kemudian Abbas tetap menasihatkan kepada keponakannya ini yaitu kepada Nabi Muhammad SAW jangan engkau keluar dari Mekah kecuali kalau memang mereka di Madinah sudah siap menguasai Madinah menguasai Yathrib waktu itu nama jahiliyahnya Yathrib Yathrib itu nama jahiliyah bagi kota Madinah Nabi melarang setelah beliau hijrah ke sana melarang untuk memberi nama Madinah dengan Yathrib itu nama jahiliyah Yathrib artinya yang roboh karena kebiasaan orang-orang Madinah itu sebagai petani di musim tanam mereka membuat rumah-rumah dari tanah di sebelah kebun mereka di luar kota Madinah. Nanti ketika musim tanam sudah habis, mereka sudah memetik uh, korma di kebun mereka, rumah-rumah itu pun ditinggalkan sampai roboh rumah-rumah itu. Mereka berpindah ke pegunungan-pegunungan untuk melihara kambing. Begitu kehidupan mereka dalam sepanjang tahun itu. Maka kota ini dinamakan Yathrib karena di situ banyak kampung-kampung yang sudah roboh. Eh, rumah-rumahnya ditinggalkan oleh penghuninya karena kebiasaan orang Madinah yang demikian. Setelah Nabi hijrah dinamai Tayyibah atau Madinatun Nabi. Ah, Abbas tetap menahan keponakannya untuk jangan ke Madinah kecuali bila memang di sana mereka 70 orang itu telah menguasainya dan ikhwanna fiddina azzakumullah baik hak yang dilakukan oleh mereka di Aqabah itu adalah baikat kepada Rasul karena selain Rasul tidak dibayat dengan cara demikian. Yang dibayat selain Rasul hanya para umarok, para penguasa yang mempunyai wilayah teritorial tertentu untuk dibayar. Sedangkan selain penguasa tidaklah dibayar pimpinan dakwah itu tidak dibayar. Jadi kalau seandainya pimpinan dakwah dibayar dengan alasan lah Rasul kan juga dibayar. padahal Rasul bukan Amir. Ya Rasul bukan Amir, tapi beliau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya pemahaman sahabat yang demikian ini dilihat dari mana? Dilihat dari bahwa para sahabat Nabi tidak pernah baiat kepada selain Rasul ya kecuali hanya kepada para umaro kepada Abu Bakar As-Siddiq sebagai Khalifatul Rasul yaitu sebagai kepala negara kemudian kepada Omar juga demikian kemudian kepada Osman juga demikian kemudian kepada Ali juga demikian nggak ada bayat murid-muridnya Ibn Abbas kepada Ibn Abbas nggak ada karena Ibn Abbas tidak pernah jadi amir Ibn Abbas adalah semata-mata sebagai guru guru agama alim dari ulama dari kalangan sahabat tidak ada bayat dari mereka kepada Anas bin Malik Walaupun Anas bin Malik mempunyai juga murid-murid yang beribu-ribu orang. Dan selanjutnya dan selanjutnya. Nah, dari situ menunjukkan pemahaman sahabat Nabi terhadap peristiwa Bayatul Aqabah itu ialah bahwa bayat yang dilakukan oleh kaum muslimin Madinah angkatan pertama yaitu 70 orang itu kepada Nabi dalam kedudukan beliau sebagai Nabi sebagai Rasul tidaklah pengertiannya dalam kedudukan beliau sebagai apa pimpinan perjuangan dakwah tetapi sebagai rasul. Kedudukan sebagai rasul itu tidak diberikan lagi oleh Allah setelah beliau diutus karena beliau kedudukannya ialah khatamul anbiya wal mursalin penutup para nabi dan para rasul ya iya wa adzana Allah li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam bil hijrati ila tayyibatil ila tayyibatil tayyibah dan Allah akhirnya mengizinkan nabinya untuk hijrah ke namanya tayyibatul tayyibah tayyibah tanah yang baik At-Taibah dari negeri yang baik ya, Yaitu Madinah Waktu Allah perintahkan Rasulnya untuk berangkat hijrah Allah perintahkan supaya hijrahnya itu sembunyi-sembunyi Jadi hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar Siddiq sembunyi-sembunyi bukanlah karena beliau itu penakut. Tidak. Tetapi memang perintahnya Allah demikian. Ya. Dengan meninggalkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pemuda si pemberani pemuda sabarani untuk tinggal tidur berselimut di tempat tidur beliau sehingga terkesan seolah-olah beliau masih tidur dan keluarlah beliau dari rumah yang sedang dikepung itu dan langsung menjemput Abu Bakar Siddiq semua tidak ada yang tahu termasuk pamannya yaitu Abbas bin Abdul Muthalib tidak tahu rencana hijrah tersebut sampai beliau bersama Abu Bakar Siddiq menginap di Gua Daud berhari-hari dilayani oleh Asma binti Abi Bakar melalui penggembala yang diutus disewa oleh keluarga Abu Bakar Siddiq guna menggembala kambing-kambingnya di dekat Gua nanti membawa makanan kalau ditanya ini untuk apa? Untuk aku. Aku mau berhari-hari di sini untuk menjaga kambingku. itu sudah sepi tidak ada orang masuk ke gua itu menyampaikan makanan dan minuman. Begitu selanjutnya. Nah, akhirnya Rasulullah berangkat ke Madinah Fakharaja muhajiran ilallahi Beliau keluar dari Mekah sebagai muhajir sebagai orang yang hijrah kepada Allah ke jalan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah keluar dari eh, keluar dari Gua menoleh ke Mekah dan Rasulullah diceritakan oleh Abu Bakar Siddiq berlinanglah air mata beliau sambil beliau menyatakan ya Makkah buki uhibbuki laula qaumuki akhrajuni minki lama taraktuki wahai Mekah aku sungguh mencintai engkau seandainya lah kaumku kaummu tidak mengeluarkan aku dari engkau niscaya aku tidak akan meninggalkan engkau Abu Bakar menegur beliau ya Rasulullah al adu musuh bakal menyusul kita maka bergegas beliau berangkat menuju Madinah jadi manusiawi beliau merasakan derita bercucuran air mata berpisah dari negerinya yang dicintainya berpisah dari kaumnya sedih dirasa tetapi segala kesedihan segala ketakutan itu tidak menghalangi beliau sesedikit pun untuk terus menjalankan perjuangan dakwah ini. beliau manusiawi bersembunyi di gua Taur dan berusaha untuk jangan sampai diketahui oleh orang Quraisy yang sedang mencari-carinya tetapi ketakutan itu tidak sampai melupakan beliau dari janji pertolongan Allah tidak sampai mengecilkan hati beliau Tidak sampai menciutkan hati beliau Tetap hati besar dan tegar Menghadapi teror mental Yang terus menerus demikian dahsyatnya Abu Bakar Siddiq sempat menangis Ya Rasulullah Seandainya mereka melongok sedikit saja ke dalam Niscaya mereka akan tahu kita di sini. Aku yakin kalau aku yang terbunuh ya Rasulullah nggak ada apa-apanya bagi dakwah ini. Tapi kalau engkau yang terbunuh ya Rasulullah, aku sangat khawatir masa depan dakwah ini. Dan Rasulullah walaupun juga beliau dalam keadaan kegentingan itu masih sempat membesarkan hati pendampingnya Abu Bakar Siddiq la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana jangan kau takut jangan kau sedih Allah terus beserta kita yaitu ma'iyah khasah kebersamaan Allah yang sifatnya khusus yaitu pertolongan dan pemeliharaan pengawalan Allah untuk hambanya yang dicintainya dan peristiwa dialog orang-orang besar ini dua orang besar ini diabadikan oleh Allah di dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'an. Idhuma fil